Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama membahas sebuah masalah yang sangat penting dalam Islam ya yakni masalah pernikahan an-nikah Nikah itu bahasa Arab ya. Dan dikenal juga dengan az-zawaj. Zawaj. <clears throat> Tentang e, hidup berpasang-pasangan itu Allah sebutkan dalam surat Yasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tummitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci zat, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan semuanya. Mimma tumbitul ardu dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dari diri mereka sendiri dan dari apa-apa yang mereka tidak mengetahui. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Mimma tumitul ard dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, wa min anfusihim dari diri mereka sendiri, wa mimma la ya'lamun dan dari apa yang mereka tidak ketahui. Ikhwani wa akhwati fillah rahimanakumullah. <clears throat> pernikahan ya, tentang pernikahan adalah min sunani al-anbiya'i wal mursalin. Ya, perlu kita perlu kita ketahui bahwa pernikahan adalah merupakan salah satu dari sunnahnya para nabi dan rasul alaihi wassalam. Jadi para nabi itu menikah. Para Rasul juga menikah. Sampai Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menikah. Ya. Antum bisa tulis dalilnya surat Ar-Ra'd <clears throat> ayat 38. Ar-Ra'd ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa laqad arsalna rusulan min qablika waj'alna lahum azwajan wa Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Kemudian Allah katakan waj'alna lahum dan kami jadikan untuk mereka kami jadikan untuk mereka atau bagi mereka azwaja istri-istri wa dzurriyah dan keturunan. Dari ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita bahwa para nabi dan rasul sebelum nabi kita yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya istri atau tidak? Punya istri. Ada satu nabi yang tidak punya istri, ya. Seperti Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Tapi bukan sebagai hukum, ya. Karena aglabiahnya hukum itu diambil dari sesuatu yang ghalib, yang banyak. Para nabi dan rasul alaihi salatu wasalam menikah. Sebagaimana dicermankan oleh Allah Rabb kita dalam surat Ar-Ra'd tadi. Kemudian ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam juga menikah. Ya. Menikah. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu diceritakan dia berkata jaa ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم Kata Anas bin Malik, telah datang tiga orang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemana? Ila buyuti azwajin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini pakainya azwaj. <clears throat> azwaj itu lafad jamak dari zauj. Zauj. Oleh karena itu dalam bahasa Arab ikhwanifillah ya eh, saya lihat rata-rata kayaknya belum punya istri ya. Eh, kalau nanti antum punya istri bilang ke istri antum kaifa haluki ya zauji itu boleh. Ya. Kebanyakan kita di Indonesia tahunya zaujati kalau istri zaujatun. Kan gitu. Zawji juga boleh. Ya, kaifa haluka ya zawji. Karena kalau lafaz zaujun bisa untuk perempuan, bisa untuk apa? Laki-laki. Ya. Misalkan kaifa haluka ya zawji? Bagaimana kabar anti wahai istriku? Itu boleh. Ya. Baik. <clears throat> Dalam hadis yang mulia ini, ya, Anas bin Malik menceritakan ada tiga sahabat Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam datang ke rumah dari rumah-rumah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Kemudian apa yang mereka lakukan? Kata Anas bin Malik, yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika mereka mengetahui yang dihabarkan oleh istri-istri Rasulullah SAW tentang ibadah dari nabi kita yang kita cintai Nabi Muhammad SAW Ya di sini dikatakan falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika mereka mendapatkan kabar tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha. Seakan-akan mereka menganggap itu sedikit. Kemudian mereka berkata, faqalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya kita tidak bisa dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Kata mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam dosanya sudah diampuni. Faqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar kata mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> itu dosanya baik yang telah lalu ataupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang mereka lakukan? Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian qala ahaduhum salah satu di antara mereka berkata, lihat, amma ana kata mereka adapun saya fa inni al lail abada. Saya akan sholat malam terus menerus panjang malam. Ini salah satu di antara tiga sahabat tadi. Kemudian yang satunya berkata, Ana asumud dahra wala uftir. <clears throat> Adapun <clears throat> saya, saya akan puasa terus sepanjang masa. Dan tidak berbuka. Kemudian yang ketiga, dia berkata apa? Ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Adapun saya saya akan menghindari atau menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya. Lihat ikhwani wa hatifillah. <clears throat> Tiga orang datang kepada Rasulullah sallallahu eh, ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke rumah istri-istri beliau. Kemudian satunya atau tiga-tiganya ingin betul-betul konsen dalam masalah ibadah. Ingin beribadah sungguh-sungguh, mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW dengan sesuatu yang dipandang oleh mereka bagus. Satu, sholat malam terus. Sholat malam terus bagus enggak, Kalau menurut eh, banyak orang, itu bagus enggak? Bagus ya. Salat malam terus. Kemudian yang satu puasa terus. Bagus enggak? Bagus puasa terus dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mana bagus? Yang satunya saya akan ibadah terus dengan cara menjauhi para wanita karena wanita itu menyibukkan ketika nikah kan ada kewajiban ngurus istri. Apalagi kalau sudah punya anak gimana? harus kerja nafkahi banding tulang peras keringat buat nafkah keluarga. Ya. Nah, dia menyangka dengan cara menjauhi wanita konsen beribadah itu baik. Dia berkata, "Ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada." Saya akan menjauhi wanita, tidak akan menikah selamanya. Lihat ikhwani wa khotifillah. Ternyata Rasulullah SAW mendengar apa yang diucapkan oleh tiga orang sahabat ini. Dalam hadis Anas ini, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi salam ilaihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa salam mendatangi mereka. Dan Rasul sallallahu alaihi wa salam berkata, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza Apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Ditanya sama Rasulullah SAW. Ya, apakah betul kaliankah yang mengatakan begini dan begitu? Ber, salah satunya mengatakan mau sholat malam terus, tidak tidur. Satunya puasa terus tidak apa? Berbuka. Satunya beribadah ingin konsen dengan tidak menikah. Apa kata Rasulullah SAW? wa amma amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah kata Rasul, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan demikian sombong tidak? Tidak. Rasul mengatakan demikian betul-betul keadaan yang seperti itu. Dan ingin ngasih tahu ke umatnya bahwa tidak ada orang yang paling takut dan paling bertakwa daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidak ada orang yang paling baik daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hal, dalam semua hal bahkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah langsung dalam surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ayat ini. Rasul berkata di depan para sahabatnya, "Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa taqakum lah." Aku ini kata Rasul orang yang paling takut orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian semua. Tapi kata Rasul apa? Walakinni kata Rasul asum wa uftir. Kata Rasul aku ya tetapi aku berpuasa juga aku apa? berbuka. Wa usalli wa arkud. Aku salat dan aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa kata Rasulullah SAW. Dan aku pun menikahi wanita. Kemudian Rasul berkata, "Faman rogiba an sunnati falaysa minni." Siapa orangnya yang benci terhadap sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Di akhir hadis tersebut Rasul berkata apa? Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci pada sunnahku bukan termasuk golonganku. Ya. Jadi dari sini kita mengetahui ikhwani fillah bahwa siapa orang yang tidak sejalan dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW, dengan apa yang dijalani oleh Rasulullah SAW, dengan apa yang telah dicontoh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk membenci sunnahnya beliau alaihi salatu wasallam. Ya. Rasul katakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang benci sunnahku bukan termasuk golonganku. Walaupun menurut kita itu baik. Kalau menyelisihi Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam maka tidak diterima. Dan masalah yang sedang kita bahas adalah masalah nikah. Ya. Nikah adalah salah satu sunnah di antara sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Orang yang gak mau nikah, ya, kalau misalkan dia, ah saya mau ibadah terus gak mau nikah, ini nyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi atau orang yang menentang pernikahan, nggak ada pernikahan. Ini menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Baik. <clears throat> Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani Selain hadis tadi Rasul yang mulia alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an beliau pernah berkata kepada para anak muda, ya, kepada syabab, kata rasulullah apa? Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad. Wahai sekalian anak muda, Siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, sudah ada al-ba'ah. Ba'ah ini nanti saya bahas ya. Kemampuan menikah itu apa? Dan itu. Lihat kata Rasul. Wahai sekalian anak muda. Siapa di antara kalian sudah mampu untuk menikah? Falyatazawad. Maka hendaklah segera apa? Menikah. Hendaklah segera menikah. Apa manfaatnya? Manfaatnya subhanallah kata Rasul. Fa'innahu agaddu lil basar. Karena itu lebih mudah menundukkan pandangan wa ahsanu lil farji kata Rasul dan lebih bisa membenteng faraj menjaga diri menjaga kemaluan kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam faman lam yastati' fa alaihi bisawm siapa di antara kalian kata Rasul belum mampu maka hendaknya berpuasa fa innahu lahu wija karena sesungguhnya So, dengan som itu dia kata Rasul merupakan wijak, penghalang. Ya. Dari maksiat. Dari api neraka juga. Ini hadis dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani Az-zawat atau pernikahan ya, yang Allah syariatkan untuk kita semua itu ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Ar-Rum ya, ayat yang ke-21. Lihat kita perhatikan ayatnya. Ayat ini sangat ajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الروم آية 21 الله berfirman dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah kata Allah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan untuk kalian pasangan-pasangan dari diri kalian sendiri, artinya dari bangsa kalian. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini litaskunu ilaiha. Agar kalian tentram. Tentram berada di sampingnya, tentang tentram bersamanya litaskunu ilaiha. Dan kata Allah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah cinta. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian cinta dan rasa sayang, kasih sayang. Kemudian Allah berfirman inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal itu termasuk tanda-tanda ada tanda-tanda kebesaran bagi Allah, eh, eh, kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini ada hikmah yang sangat sangat besar yang Allah sebutkan ya dalam surat Ar-Rum ayat 21 ini, yakni apa? As-sukun. Sakinah. Jadi dalam pernikahan itu ada ketenangan. Tidak bisa dibayangkan ikhwanifillah kalau tidak ada syariat pernikahan. Ya. Saya yakin dunia kacau. Kacau, sekacau-kacaunya. Ya. Karena apa? Goriza, hasrat tabiat atau hasrat laki-laki, begitu juga wanita. Ini bisa diredam dengan pernikahan. Dan ini Allah yang sebutkan. Allah Jalla wa'ala sebutkan. Seorang laki-laki yang sudah punya hasrat, syahwat, ya. Kemudian dia melihat pasangannya atau bukan pasangannya, eh, lawan jenisnya kan itu. Ketika tidak ada cara yang halal, apa yang terjadi? Yang terjadi kerusakan. Minimalnya pada dirinya ini. Pikiran, enggak nyaman, ya tidak. Hati, gelisah. Istilah banyak orang, e, tidur tak nyenyak, makan tak kenyang gitu ya. Itu. Kemudian badan sakit. Karena apa? Susah tidur. Nah, Nabi yang mulia alaihissalatu wasallam ikhwan fillah coba perhatikan ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu an. Di sini dikatakan sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa yaqul kata Jabir bin Abdullah aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini kata Jabir ibnu Abdillah. Hadis riwayat Muslim. Kata Rasul, "Idza ahadukum al mar'atu." Apabila ada seorang wanita yang membuat salah satu di antara kalian tertarik yang membuat salah satu di antara kalian melotot. Ya. hati tertali. Tercengang. Timbul hasrat. Kan gitu. Ini kata Rasulullah SAW. Fawaqa'at fi qalbihi. Kemudian jatuh pada hatinya. Sesuatu. Apa kata Rasulullah SAW? Obatnya apa? Obatnya kata Rasul fal ya'mid ilam ra'atihi fal yuwaqi'hu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Maka kata Rasul hendaknya dia mendatangi istrinya kemudian menggaulinya karena hal tersebut bisa menolak apa yang ada dalam dirinya. Subhanallah. <clears throat> Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ini hikmah yang besar yang disebut oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Eh? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir, ya, Jabir langsung dengar dari Rasul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza ahadukum a'jabathul mar'ah." Kalau salah satu di antara kalian ada yang tertarik dengan wanita, kan kita setiap hari mesti keluar. Ada urusan. Apalagi di zaman sekarang, Hanfila. Ini lihat Rasulullah SAW berbicara di zaman siapa? Zaman beliau. Di zaman yang suci. Zaman sahabat wanita masih ya, apa namanya menjaga dirinya. Ya. Wanita yang suci. Kalau antum sekarang kita keluar mau beli sabun, mau beli apa namanya sapu atau ada keperluan masuk ke Indomaret atau Alfamart atau ke warung saja keluar di jalan sudah kadang-kadang nengok wanita kan dan yang sangat membuat kita ini bersedih ketika melihat banyak sekali saudari-saudari kita wanita tidak pakai pakaian yang syar'i, pakaian yang benar. <clears throat> Tentunya laki-laki yang normal, ini berbicara sama yang normalnya, ya. ya Karena ada orang yang bilang, anak nggak mungkin terpengaruh sama perempuan. Saya bertakwa loh, tinggi kan gitu. Ketakwaan saya nggak mungkin tergoda dengan wanita seperti itu tidak mungkin. Antum lebih hebat dari Rasul atau bagaimana ceritanya? Ini Rasul yang bilang. Ya. Lihat keluar lihat wanita. Ini anda berbicara dengan laki-laki dan dengan akhwat. Ya. Kata Rasul, "Iza ahadukum a'jabat mar'ah." Apabila salah satu di antara kalian ya, takjub dengan salah satu wanita wanita yang dilihat maka obatnya apa fal ya'mid ila maka datang istrinya pertanyaannya orang yang belum menikah mendatangi siapa <laughs> ya tidak eh? di sini pentingnya pernikahan Kata Rasul fal ya'mid ila imra'atihi fal yuwaqi'hu. Kemudian gauli. Ketika hasrat naik memuncak, gauli istrinya. Itu yang akan membuat tentram. Pikiran jadi tenang, hati tenang, badan pun tenang, jiwa tenang. Dan subhanallah indah kehidupan seperti ini. Litaskunu ilaiha kata Allah, agar kalian tenang. Ini yang paling bisa atau paling sangat dirasakan oleh laki-laki. Betul atau tidak? Yang paling dirasakan. Oleh karena itu, Allah langsung berbicara wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kata Allah adalah dia menciptakan untuk kalian, pasangan-pasangan kalian dari bangsa kalian. Apa maksudnya di teskunu ilaiha? Agar kalian tentram berada di sampingnya, tentram bersamanya. Dan ini sahih. Dan ini digambarkan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam. Rasul ini tabib qalb, eh, dokter hati Rasul. Ya. Karena dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Alimun Hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Maka tidak mungkin syariat pernikahan ini hilang atau ditentang atau dipermainkan. Ya. Lihat bagaimana Rasul katakan fal ya'mid ila mar'atihi, hendaknya kembali ke istrinya. Fal yuwaki'ahu. kemudian gauli istrinya. Apa yang ada pada wanita itu ada pada istri antum. Dan bisa hilang hasrat itu. Karena kadang-kadang ditumpangi sama syaitan. Dan memang ditumpangi sama syaitan. Hilang hasrat itu. Dan ini bisa menyelamatkan pemuda-pemuda ya, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dari kehancuran mereka di atas muka bumi ini. Kalau tidak menegakkan syariat Islam yang mulia ini. Dia kata Rasul, "Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi." Coba antum bayangkan pemuda yang sudah mampu, sudah siap, kemudian hasrat ada, ditahan. Dan ini pun judulnya pas ya. Saya diminta oleh sama satu ikhwan saya judulnya gini saja. Ayah ibu izinkan aku menikahinya. Karena apa? Ternyata banyak orang tua ya yang ngalang-ngalangin anaknya mau nikah. Padahal anaknya itu sudah kebelet. Iya enggak? Minta bu di dapur bu nikah bu ya. <laughs> Masih kecil kata ibunya. Padahal kerja sudah punya kerjaan kan? Umur sudah ada, Ya? Minta ke ayahnya ya nikah. Masih kecil. Ya. Ada sebagian ayah ibu egois. Inginnya apa? Inginnya kamu kan saya sekolahi dari kecil. Ya. Kamu saya sekolahi dari kecil. Oleh karena itu berbakti dulu sama ibu, sama ayah. Artinya suruh kembalikan itu. Ini ibu atau ayah yang mudah-mudahan kita berdoa Allah beri hidayah mereka semua. Kemudian ada yang dipatok, ditarget ini dan seterusnya. Ya. Banyak sekali hal yang harus diluruskan di masyarakat kita. Banyak di antara orang tua ya, nggak pengertian dulu bagaimana dulu waktu mudanya. Ya. Waktu mudanya juga dulu dia ngebet maksa-maksa orang tuanya nikah. Eh, pas ketika anaknya mau nikah, jangan nanti. Ya. Ada yang sudah anaknya ngerti, ada pasangan, biarin. Yang penting nggak hamil. Pacaran nggak apa-apa. Nauzubillah. Selesaikan dulu kuliahnya. Nah, ini gimana ini ceritanya? Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Lihat eh, apa yang Allah firmankan di surat An-Nur ayat 32. Ini juga perintah untuk orang-orang tua. Ya, ketika sudah melihat anaknya itu sudah siap untuk nikah, ya, segera nikahkan. Lihat Allah berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum." iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Kita perhatikan ayat yang mulia ini. Ini perintah. Wa ankihu. Dan nikahkanlah. Nikahkanlah. Ini perintah ke siapa? Suruh menikahkan. Kepada para wali. Yang lebih tepat. Nikahkanlah al-ayama, orang-orang yang masih sendiri di antara kalian yang belum punya pasangan. Wassalihina min ibadikum wa imaikum dan orang-orang yang saleh dari budak sahaya kalian baik yang laki-laki atau yang wanita. Terjemahan Depak menerjemahkan dengan orang-orang yang layak untuk dinikahkan. Ya apa kata Allah? Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka itu miskin kata Allah, fuqara, yughnihimullahu min fadli. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan untuk mereka.